Beliau berkata kita salat kita tentang masalah yang beri takhribu sepatasnya saudara umpama hari itu diperingatkan wa su'ilan Aisyah kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha beliau ditanya berapa jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam قال كان صدقه لأزواجه بنتي عشرة أوقية ونشاء bahwa mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berikan untuk istri-istri beliau adalah 12 uqiyah dan tambahannya. Ada dengan nasyu. Apakah aku mengetahui apa yang dimaksudkan nasyu? Qultu aku mengatakan tidak. Qala nisbu uqiyah. Maka Aisyah mengatakan an-nash adalah setengah ruqiyah. Fatilka khamsa khamsa mi'ati dirham. Dan itu senilai dengan 500 dirham. Bahwa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Sofiyah wa ja'ala kepada sadaqaha muttafaqun alaih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofiyah dan beliau menjadikan dimerdekakannya Sofiyah dari perbudakan sebagai mahar untuknya. Muttafaqun alaih. Wa qala li rajulin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang Iltamis walau rahman min hadid. Carilah mahar walaupun cincin dari besi. Muttafaqun alaihi. Fakul masalah tamanan wa ujram wa in qalla sahha sadaqa. Maka setiap barang yang memiliki harga, memiliki nilai, walaupun sedikit maka sah untuk dijadikan sebagai mahar. فإن تزوجها فإن تزوجها والإنسان لها صداقة فلها مهر بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق والصداق مصدر وهو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد النكاح وسمي صداقا لأنه يدل على صدقة على صدق رغبة الزوج في المرأة وكما يقال الراغب كريم والطالب كريم أي أن من رغب في شيء فإنه لا يبالي أن يدفع فيه ما دفع ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر أي أنه إذا خطب المرأة التي يريدها فإنه مهما دفع ومهما طلبوا منه فإنه لا يراه كثيرا في سبيل الوصول إليها والحصول عليها والمهر يصح أن يكون دينا ويصح أن يكون عينا ويصح أن يكون منفعة ومعنى هذا أنه يصح أن يكون المهر في ذمته مبلغ معين من المال يدفعه بعد ذلك لأن الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا ما فرضتم فالمهر يصح أن يكون معجلا حال العقد مدفوعا ويصح أن يكون دينا في ذمة الزوج تطالب به المرأة متى شاءت وإما تزوج أو طلق فإنه يجب أن يسلم وأن يدفع من رأس التركة ويصح أن يكون المهر عينا والمراد بقولهم عينا أي شيئا معينا كذهب وأرض وثياب ومال وأثاث وطعام وحيوان وبيت وسيارة وما أشبه ذلك فيعطيها أي شيء معين بحسب التراضي ويصح أن يكون منفعة كأن يعلمها فنا من فنون العلم أو أن يحفظها القرآن كله أو بعضه أو أن يكون خبيرا بالبناء فيبني لها بيتا أو يرعى لها غنما كما تزوج موسى عليه السلام وكان المهر منفعة وهو رعي الغنم لصاحب مدين فحينئذ يصح أن يكون المهر شيئا معينا مدفوعا مسلما أو أن يكون شيئا معينا لكن في الذمة دين عليه يتزوجها ويدخل بها والمهر في ذمته دين طيب. وإما أن يكون منفعة كتعليم القراءة والكتابة تعليم القرآن تعليم حرفة يرعى لها غنما يبني لها بيتا وما أشبه ذلك كل هذا يصح أن يكون مهرا وصداقا Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersalawat serta salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kemudian lalu beliau memasuki pembahasan tentang kitab al sadaqah as dalam bahasa Arab adalah merupakan bentuk masdar dan yang dimaksud di sini adalah pengganti yang diberikan kepada seorang wanita dengan dilangsungkannya akad pernikahan dan dinamakan mahar itu sebagai saudara karena hal itu menunjukkan kejujuran dan ketulusan keinginan seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana yang disebutkan bahwa Allah itu kiri, wa Qalu Karim Orang yang menginginkan sesuatu Dia adalah orang yang dermawan Orang yang menuntut sesuatu dia adalah seorang dermawan. Maksudnya seseorang apabila dia menginginkan sesuatu, maka dia tidak akan peduli berapa pun nilai dan juga materi yang dia keluarkan demi untuk meraih apa yang menjadi keinginannya tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang penyanyi barang siapa yang melamar seorang wanita yang baik, seorang wanita yang cantik, maka tidak akan menjadikan mahar yang dia keluarkan itu mahal. Maksudnya dalam pandangan dia, kalau dia menginginkan seorang yang menjadi harapannya yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, berapa pun jumlah yang dia keluarkan, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang banyak demi untuk meraih apa yang menjadi harapan dan keinginannya tersebut. Maka mahar itu diperbolehkan dalam bentuk barang dan diperbolehkan di dibayar atau diserahkan pada saat melakukan akad dan diperbolehkan pula seseorang menyerahkannya di kemudian hari yang itu menjadi hutang baginya dan mahar juga bisa dalam bentuk manfaat maknanya bahwa mahar itu bisa dianggap sah apabila ditetapkan jumlah tertentu dari harta benda yang sudah ditentukan jumlahnya di mana dia akan menyerahkannya di kemudian hari setelah terjadi akad dan setelah dilakukan pernikahan maka penyerahannya nanti bukan di saat terjadinya akad dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة bahwa tidak ada dosa sekalian apabila kalian menceraikan para wanita dalam keadaan kalian belum menyentuhnya atau belum menetapkan jumlah mahar kepadanya. Jadi sudah terjadi pernikahan, namun mahar itu belum disebutkan, belum ditentukan jumlahnya. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa ma taraktum." Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dalam keadaan Kalian belum menyentuhnya. Sementara mahar sudah disebutkan, sudah ditentukan. Maka hendaknya kalian menyerahkan separuh dari mahar yang sudah kalian tentukan tersebut. Artinya bahwa ayat-ayat ini menerangkan mahar itu boleh ditentukan pada saat akad dan juga boleh dalam bentuk hutang yang di masa yang akan datang diserahkan kepada istri tersebut. Maka dari sini berdasarkan ayat ini mahar tersebut bisa segera diserahkan dan bisa pula dalam bentuk tanggung jawab dia, dalam bentuk tanggungan dia, yaitu pihak suami. Di mana berhak bagi istri untuk meminta mahar itu kapan saja dia menginginkannya, karena itu adalah hak dari sang istri. Apabila suami meninggal, Apabila suami meninggal dalam keadaan tahar belum diserahkan, maka harus dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan tersebut untuk diserahkan sebagai mahar kepada istrinya sebelum dibagikan harta tersebut sebagai harta warisan. Dan mahar bisa dalam bentuk barang yang ada wujudnya yaitu sesuatu yang memang ada wujudnya. Seperti emas, tanah, pakaian, demikian pula perabotan rumah tangga, makanan, hewan, rumah, mobil, dan yang lainnya. Jadi apa saja yang dia berikan kepada istrinya sebagai mahar, maka itu diperbolehkan apabila diridhoi oleh uh, istrinya tersebut. Sebagaimana mahal juga bisa dalam bentuk manfaat. Seperti misalnya seorang suami mengajarkan kepada istrinya salah satu cabang ilmu yang dikuasai oleh suaminya. Atau dia menghafalkan kepada istrinya Al-Quran Karim. Dia mendidik istrinya dengan menuntutnya untuk menghafal Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya atau suami memiliki keahlian dalam pembangunan dia seorang tukang batu misalnya maka dia membangunkan untuk istrinya sebuah rumah atau suami punya keahlian dalam hal memelihara kambing-kambing maka Maksudnya dalam bentuk dia memberi manfaat, memberi harapan di tersebut. Seperti halnya Nabi Allah Musa alaihissalam di mana beliau menikahi pemilik kampung Madian putrinya dengan catatan bahwa dia akan memelihara kambing-kambing tersebut dalam waktu tertentu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa mata itu bisa dalam bentuk benda barang yang ada wujudnya, bisa diserahkan pada saat akad, bisa pula ditunda dalam bentuk hutang, dan bisa pula dalam bentuk manfaat seperti mengajarkan bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis yang benar dan yang semisalnya. قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي تخفيفه المهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم لا حد لأقله ولا لأكثره فيصح ولو على شيء يسير جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد وخاتم الحديد ليس له شأن يذكر ومع ذلك صح أن يكون مهرا ويصح أن يكون بشيء كثير لقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار ملء جلد ثور من الذهب وهذه مبالغ عظيمة جدا فالشرع لم يحدد المهر لكنه رغب في تخفيفه وتيسيره ففي الحديث أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة وفي الحديث الآخر خير الصداق أيسره وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان اثنتي عشرة أوقية ونشا أي ونصف وهذا يساوي 500 درهم وهو مبلغ يسير وهو مقدار يسير من المال ليس بالكثير وهكذا أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذه منفعة ولا شك جعل عتقها وحريتها صداقها وهكذا أيضا كان مهر فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها سيدة نساء العالمين كان مهرها درعا حطمية أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعظم امرأة مهرا في الإسلام هي أم سليم رضي الله عنها فإنه لما خطبها أبو طلحة وكان آنذاك مشركا قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك لا تحل لي وإن إلهك الذي تعبده أي من الخشب يصنعه نجار بني فلان تدعوه إلى الله وتبين له قبح ما يصنعه من الشرك قالت وإن إلهك الذي تعبده يصنعه نجار بني فلان فإن تسلم يكن ذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم أبو طلحة وكان ذلك مهرها وكانت أكثر امرأة بركة في الإسلام من حيث المهر Di sini berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala sepantasnya mahar itu diringankan. Mahar menurut pendapat yang paling kuat bahwa tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal dalam jumlah mahar. Sah untuk dijadikan sebagai mahar terhadap satu benda walaupun sangat-sangat murah nilainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iltabis walau kalau ini, carilah mahal walaupun cincin besi. Dan cincin besi tidak memiliki nilai yang sangat besar. Demikian pula diperbolehkan menetapkan jumlah mahar yang nilainya sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ihdahunna qintar." Dan kami memberikan kepada salah seorang dari istri-istri kalian Dan qintar yaitu sepenuh sebanyak kulit kulit sapi yang terbuat dari emas. Oleh seandainya kulit itu terbuat dari emas, yang maksudnya jumlah yang besar sekali, jumlah yang sangat banyak. Maka syariat itu tidak membatasi jumlah mahal. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk meringankan nilai mahal tersebut dan memberi kemudahan kepada seseorang untuk menikah dengan mahar yang ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita nisa barakatan ajsamuhunna mauna." Bahwa wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan jumlah maharnya. Demikian pula dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau "Khairu salatu aisaruhu." Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Dan disebutkan di sini oleh Sa'di Rasulullah taala bahwa mahar istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjumlah Dua belas setengah rupiah dan dua belas setengah itu senilai dengan lima ratus dirham dan ini adalah merupakan nilai yang sangat ringan bukan jumlah yang besar demikian pula disebutkan bahwa Rasulullah SAW yang mana beliau adalah teladan bagi umat ini. Ketika beliau memerdekakan Sofiyah, maka beliau menjadikan Sofiyah sebagai istrinya dan menetapkan dimerdekakannya Sofiyah itulah yang ditetapkan sebagai mahar dalam pernikahan beliau dengan Sofiyah. Dan ini kaitannya dengan mahar dalam bentuk manfaat. Ini tidak ada fisiknya dimerdekakannya itulah yang merupakan mahar Nabi kepada Sofia. Demikian pula halnya mahar Fatimah. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Nisa Al-Alami Beliau adalah sayyidahnya wanita-wanita yang ada di dunia ini. Mahar yang diserahkan oleh Allah radhiyallahu taala kepada Fatimah adalah baju besi al-hutamiyah. Artinya ini nilai yang yang sangat ringan bagi besi. Dan wanita yang paling banyak keberkahannya dan paling baik maharnya di dalam Islam adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pada saat Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Ketika itu Abu Talha masih dalam keadaan musyrik. Maka Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, Wahai Abu Talha, yang semisal kamu ini tidak pantas ditolak lamarannya. Namun saya adalah seorang wanita muslimah Sementara engkau musyrik dan tidak dihalalkan bagiku untuk menikah denganmu dalam keadaan engkau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang kamu sembah itu itu dibuat oleh tukang kayu yang ada dari kabilah bulan. Artinya dia menyebutkan keburukan apa yang dia lakukan dari banyak berhala Lalu kata Abu Salamah, apabila apa masuk dalam Islam, cukuplah masuk Islamnya kamu sebagai maharmu. Saya tidak ingin menuntut yang lain. Maka Abu Talha pun masuk ke dalam Islam dan masuk Islamnya Abu Talha menjadi mahar bagi Ummu muslim Rasulullah taala anha dan ini menjadi keberkahan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau pada muslim di dalam Islam ini adalah merupakan mahar yang paling besar keberkahan. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا أي كل شيء يصح أن يكون ثمنا لسلعة ولو كان ثمنا يسيرا لأن السلعة يسيرة فيصح أن يكون مهرا وكل ما صح أجرة على عمل سواء كان من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك صح أن يكون صداقا Lalu berkata saya Allah Taala bahwa segala sesuatu yang sah untuk dijadikan sebagai nilai atau harga atau bayar sewa walaupun sedikit maka sah untuk dijadikan sebagai mahal. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang sah untuk dijadikan sebagai pembayaran terhadap sebuah barang dagangan Sedikit. Walaupun kecil nilainya. Maka sah untuk dijadikan sebagai mahar. Dan setiap apa yang sah untuk dijadikan sebagai pembayaran dari satu sewa, dari satu pekerjaan kamu bayarnya, apakah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan atau dalam bentuk pakaian dan yang lainnya, maka sah untuk dijadikan sebagai mahar. ولا بد أن يعلم أن المهر حق للمرأة ليس لوليها أن يأخذه إلا برضاها وطيب نفس منها وليس له أن يتنازل عنه لأنه حق لها وينبغي أن يعلم أن المغالاة في المهور سبب لعزوف الناس عن الزواج وسبب لوقوع الشر والفساد لأن الحلال إذا صعب الوصول إليه وتعذر فإن الناس يبحثون بعد ذلك عن الحرام ويحصل بذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فكل مجتمع يقل فيه المهر فهو علامة على الخير والصلاح والستر وحرص الأولياء على إعفاف أبنائهم وبناتهم وقلة الشر في مجتمعاتهم والعكس بالعكس dan merupakan hal yang perlu untuk diketahui bahwa mahar itu adalah haknya wanita, haknya istri. Tidak berhak bagi wanita untuk mengambilnya. kecuali berdasar keriwaan dari istri tersebut dan kerelaannya dan tidak diperbolehkan pula pihak istri untuk menggugurkan atau suami yang tidak memberikan mahar itu kepada istrinya karena itu adalah merupakan haknya sang istri dan sepantasnya pula untuk diketahui bahwa meninggikan nilai mahal dengan menyebutkan nilai-nilai yang sangat mahal sekali, sangat tinggi sekali. Adalah merupakan sebab manusia mereka meninggalkan pernikahan dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kerusakan dan kehancuran. Sebab sesuatu yang halal Apabila sulit untuk diraih oleh seseorang atau tidak memungkinkan seseorang untuk meraihnya, inilah yang kemudian menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram dan akan menyebabkan munculnya kejahatan, kerusakan yang tidak ada yang mengetahui akibatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap masyarakat apabila mereka meringankan mahal, maka itu adalah merupakan tanda kebaikan, tanda kesolehan, tanda di mana mereka menjaga dan memelihara kehormatannya. Dan itu juga merupakan tanda semangatnya para wali untuk menjaga dan memelihara kehormatan putra-putra dan putri-putri mereka dan juga menunjukkan minimnya kerusakan yang terjadi. Dan demikian pula apabila kita mengatakan sebaliknya. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Fa'in tazawwajaha Walau يُسَمِّ لَهَا صَدَقَةً Fa'laza مَهْرُ الْبِدْلِ Apabila seorang lelaki menikahi seorang wanita dan dia tidak menentukan jumlah maharnya, maka istri berhak untuk mendapatkan mahar yang semisalnya. فإن طلقها قبل الدخول فلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره Apabila seorang suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan, maka sang istri berhak untuk mendapatkan mut'ah sesuatu yang dia bersenang-senang dengannya. Bagi orang yang memiliki kelapangan harta, dia memberikan sesuai kadarnya. Dan bagi seorang yang kurang hartanya atau miskin, dia memberikan sesuai kadarnya. lebih ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha alaikum min talaqatum nisaa ma lam tamassuhunna aw tahrihu lahunna fariidatan." ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dalam keadaan kalian belum menyentuhnya atau belum menetapkan mahar untuknya dan berikanlah kepada sesuatu yang dia bersenang-senang dengannya Bagi seorang yang memiliki kelapangan harta untuk memberikan sesuai kadarnya dan bagi seorang yang miskin memberikan sesuai kadarnya dengan cara yang ma'ruf dan itu adalah merupakan hak atas orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa ويتفرق الصداق كاملا بالمرء أو الدهور فقال المصنف رحمه الله تعالى فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا يعني إذا عقد الرجل على المرأة ولم يذكروا المهر وفرق بين عدم ذكر المهر وبين الاتفاق على عدم المهر فهذا أمر محرم لا يجوز وهل يصح العقد ولا مهر المثل أو أن العقد باطل فيه خلاف بين العلماء لكن المسألة الجائزة إذا عقد الرجل على المرأة ولم يذكروا صداقا ولم يشترطوا عدمه لكنهم لم يذكروه فحينئذ يقول لها مهر المثل يثبت لها مهر المثل ما معنى مهر المثل أي مهر مثيلاتها من أخواتها وعماتها مثيلاتها في النسب في الطبقة الاجتماعية مثيلاتها في بلدها هذا يختلف باختلاف الأسر واختلاف البلدان فإذا لم يسمي لها مهرا فيسقط لها مهر المثل قال فإن طلقها قبل الدخول هذه الآن مطلقة قبل الدخول ولم يسموا لها مهرا فليس لها مهر إذا طلقت قبل الدخول ليس لها مهر لا مهر المثل ولا غير المثل لكن لها متعة مطلقة للآية التي ذكرها المصنف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومعنى المتعة أن تعطى أي شيء أن يعطيها أي شيء إن ذهب أو فلوس أو طعام أو ثياب الغني يعطي بحسبه والمتوسط بحسبه والفقير بحسبه الشرع لم يحدد الآن عندنا امرأة تزوجت ولم يسمى لها مهر إن دخل بها فلها مهر مثل إن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهر فليس لها شيء ليس لها إلا متعة مطلقة وهذه المتعة ما تعطاه المرأة تتمتع به تنتفع به تستفيد منه هذه المتعة تعطي الزوج أي شيء الغني يعطي على قدره والفقير يعطي على قدر استطاعته ماذا يعطيها أي شيء من مال أو ثياب أو طعام أو ما كان قال رحمه الله تعالى ويتقرر الصداق هذا يأتي نعم ثمانية لسمعنا مغلق السعدي رحمه الله تعالى apabila seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dan tidak ditentukan jumlah maharnya. Maka dia berhak untuk mendapatkan mahar yang semisalnya. Ketika seorang lagi menetapkan akad nikah dengan seorang wanita dan tidak disebutkan mahar. Nah, ini harus dibedakan antara tidak disebutkan mahar dengan kesepakatan untuk menggugurkan mahar tidak disebutkan jumlah mahar itu boleh. Tapi sepakat untuk menurunkan mahar, maka ini adalah perkara yang baru yang tidak diperbolehkan. Adapun permasalahan yang diperbolehkan di dalam syariat adalah ketika terjadi akad dalam keadaan mahar tidak disebut. Tapi bukan berarti disyaratkan menguburkan mahar, karena itu tidak boleh mahar harus tetap ada. Jika tidak disebutkan jumlah mahar tersebut, maka istrinya berhak untuk mendapatkan mahar yang semisalnya. Apa yang dimaksud mahar yang semisalnya? Yaitu dia berhak untuk mendapatkan nilai mahar seperti mahar yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, misalnya seperti saudara-saudara perempuan yang berapa jumlah mahar atau misalnya seperti bibit-bibitnya ketika menikah itu berapa jumlah pahalanya. Dan juga dilihat dari sisi nasab. Dia berasal dari desa keturunannya orang yang seperti dia itu berapa di tengah masyarakat tersebut. Demikian pula dilihat dari e, faktor kedudukan dan status dia di tengah masyarakat. Sebagai apa dia? Orang terhormat atau yang rendah dari itu dan dilihat juga negerinya. Jadi berbeda. Berbeda untuk menentukan mahar yang semisalnya disebabkan karena ada perbedaan kondisi keluarga, status keluarga yang di tengah masyarakat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Intinya bahwa dia berhak untuk mendapatkan mahar yang semisalnya. Kata beliau, saya Allah apabila dia menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan. Sebelum terjadi hubungan, yaitu belum ada hubungan intim di antara keduanya. Maka dia tidak berhak mendapatkan mahar. Dia tidak berhak untuk mendapatkan mahar. Namun dia diberikan mut'ah. Yaitu sesuatu yang seorang istri bersenang-senang dengannya, dia mengambil faedah darinya. Jadi itu yang dimaksud mutah. Mutah itu maksudnya apa saja tanpa ditentukan. Yang engkau berikan kepada istrimu tersebut yang dia mengambil faedah dari sesuatu itu. Apakah dalam bentuk uang, atau dalam bentuk makanan, atau dalam bentuk pakaian. Orang kaya dia memberikan kepada mantan istrinya tersebut sesuai dengan kondisi dia sebagai orang kaya. Demikian pula orang miskin. Tanpa ada kadar tertentu yang ditetapkan di dalam syariat. Maka seorang wanita, tatkala dia menikah dengan seorang laki dan tidak disebutkan maharnya, tidak tukar maharnya. Kalau sudah terjadi dukur, sudah terjadi hubungan, maka dia berhak mendapatkan mahar yaitu mahar yang semisalnya seperti yang disebutkan tadi dilihat kerabatnya, saudara perempuannya, bibinya dan seterusnya, dia berhak mendapatkan mahar yang semisalnya. Namun apabila belum terjadi dukun, belum terjadi hubungan, maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, tidak ada mahar baginya. Namun yang diberikan adalah mut'ah, sesuatu yang wanita tersebut bersenang-senang dengannya dan mengambil faedah darinya dan itu bentuknya apa saja tanpa ditentukan di dalam syariat, apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk makanan atau apa saja. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول إذا سمى الرجل للمرأة مهرا معينا ثم دخل بها ثبت لها جميع ذلك المهر فإن تزوجها ولم يحدد مهرا ودخل بها ثبت لها مهر المثل إذا فالمهر يثبت كاملا بالدخول لأنه مقابل الاستمتاع ويثبت أيضا بالموت فلو أن رجلا عقد على امرأة واتفقوا على مهر معين ثم مات قبل الدخول فلا المهر كاملا ولو أنه عقد على امرأة ولكنهم لم يسموا مهرا ومات قبل الدخول فلها مهر المثل لأن الموت بمنزلة الدخول بدليل حديث علقمة عند أصحاب السنن أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول فقال ابن مسعود لها المهر كاملا فقام رجل وقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع اسم امرأة في بروع بنت واشق مثل ما قضيت لأن ابن مسعود قال لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة هذه طلقت قبل الدخول عقد عليها ومات فقال لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرات فقام رجل وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa idza qarrahu as-salatu kamilan bil fawt wa dukhul bahwa mahar itu telah ditetapkan maksudnya telah tetap menjadi milik istri dengan kematian dengan meninggalnya suami atau terjadi hubungan, terjadi persetubuhan. Maka mahar itu telah ditetapkan menjadi hak seorang istri ketika seorang lelaki menyebutkan jumlah mahar tertentu lalu kemudian dia pun berhubungan intim dengan istrinya terjadi persetubuhan dengan istrinya, maka istri berhak mendapatkan seluruh mahar yang telah ditentukan. Apabila seorang suami menikah dengan seorang wanita, seorang laki menikah dengan seorang wanita dan belum ditentukan maharnya dan telah terjadi hubungan intim, maka istri berhak mendapatkan mahar yang semisalnya sebagaimana sudah diterangkan. Maka mahar itu harus ditetapkan sempurna untuk didapatkan oleh istri apabila telah terjadi hubungan karena dengan berhubungan dia berhak mendapatkan mahar mahar itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi hak istri karena seorang suami telah mendapatkan hal-hal yang dia bersenang-senang dengannya. Sebagaimana mahar juga itu ditetapkan dengan kematian suami. Kalau misalnya ada seorang lelaki, dia melakukan akad nikah dengan seorang wanita dan mereka sudah sepakat bahwa jumlah maharnya sekian. Lalu sebelum terjadi hubungan suami meninggal. Suaminya meninggal, maka sang istri berhak mendapatkan mahar itu secara menyeluruh, secara utuh. Seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, namun maharnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan jumlah mahar. Lalu meninggal sebelum terjadi hubungan. Maka istri berhak mendapatkan mahar yang semisalnya. Mengapa demikian? Karena meninggalnya suami, meninggal itu memiliki kedudukan yang sama dengan berhubungan intim. Meninggal itu statusnya sama seperti telah terjadi hubungan, telah terjadi persetubuhan adalah hadis Al-Qamar yang diriwayatkan oleh ashab sunan bahwa pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang seseorang. Dia menikah dengan seorang wanita dan lelaki itu meninggal dalam keadaan belum sempat terjadi hubungan intim. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, istrinya berhak untuk mendapatkan mahar secara sempurna. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hal ini, maka ada seseorang yang dia juga dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum terhadap darwah di seperti apa yang engkau tetapkan yang ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya bahwa wanita itu dengan meninggalnya suami walaupun belum terjadi hubungan istri berhak mendapatkan mahar secara utuh menyeluruh sesuai yang ditetapkan dan istri termasuk ahli waris dia berhak mendapatkan warisan dan istri juga harus menunggu masa iddah di mana kita mengetahui bahwa masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Tatkala orang ini menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum yang sama seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud pun gembira karena apa yang menjadi hukum beliau sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق إذا عقد الرجل على المرأة وسموا مهرا اتفقوا على مهر ثم كانت الفرقة من جهته هو لا من جهتها يعني ليست بسبب عيب في المرأة ولكن من جهة الزوج طلقها قبل الدخول المهر قد سمي لكن الفرقة جاءت من جهته بطلاق أو فسخ بسبب إعان أو إيلاء لأن المصنف قال ك كطلاق يعني كمثال طيب مثل ماذا أيضا مثل الفسق بسبب الإيلاء أو اللعان وسيأتي هذا في كتاب الطلاق معناه وتفصيله لكن كل فرقة قبل الدخول بعد تسمية المهر من جهة الزوج فيثبت للمرأة نصف المهر لقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم بل ارتدى العلامة السعدي وفقر الله تعالى ويتنصر بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه دل dan dihukumi setengah mahar untuk setiap perpisahan sebelum terjadi hubungan intim Yang perpisahan itu dengan sebab pihak suami bukan dari pihak istri. Seperti menceraikannya. Yang dimaksud oleh Asadi Allah bahwa apabila seorang lelaki telah menetapkan akad pernikahan dengan seorang wanita dan telah disebutkan jumlah maharnya. Mahar sudah disebutkan jumlahnya. Lalu kemudian mereka berpisah. Terjadi perpisahan. Ya, sebab perpisahan itu datangnya dari pihak suami. Bukan dari pihak istri. Misalnya, terdapat aib pada istrinya. Menyebabkan terjadi perpisahan. Jadi, bukan dari pihak istri. Ini pun dari pihak suami. Dia menceraikannya misalnya dalam keadaan belum terjadi duhul, belum terjadi hubungan intim. Mahar sudah disebut, lalu terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan. Perceraian atau yang semisalnya, seperti fesah, dihapuskannya akan tidak tersebut. Apakah disebabkan karena li'an, saling melanggar karena adanya tuduhan, istri yang melakukan sesuatu selingkuh atau karena hila. Ini juga nanti akan mendapat penjelasannya apabila kita menerangkan tentang permasalahan talak. Namun intinya di sini kata beliau bahwa setiap furqah, setiap perpisahan antara suami istri sebelum terjadinya hubungan dalam keadaan mahar sudah disebutkan jumlahnya lalu terjadi perpisahan yang dilakukan oleh pihak suami, maka istri berhak mendapatkan separuh dari jumlah mahar tersebut. Berhak mendapatkan separuh dari jumlah mahar tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma Dan apabila kalian menceraikan istri kalian Sebelum kalian berhubungan intim dengannya, sementara kalian sudah menetapkan jumlah mahar, maka kalian harus menyerahkan separuh dari mahar tersebut. قال رحمه الله تعالى ويسقط أي المهر بفرقة أي من قبلها لا بد من هذا القيد بفرقة من قبلها لأن المصنف ذكر الكلام باختصار واكتفى بما سبق يعني الكلام يفهم من خلال ما سبق لكن الذي يقرأ قد لا ينتبه لهذا فلا بد من كتابة القيد قال ويسقط بفرقة أي, من أي قبل الدخول من قبلها يسقط بفرقة أي قبل الدخول من قبلها أي بسببها هي ومن جهتها هي قال أو فسره لعيبها إذا المصنف ذكر لنا ثلاث مسائل المسألة الأولى متى يثبت المهر كاملا فقال يثبت في حالتين عند الدخول أو الموت ثم ذكر متى يتمصف تستحق النصف قال في كل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ثم الثالثة متى يسقط المهر كاملا بحيث أن المرأة لا تستحق منه شيئا وذلك قبل الدخول لا بد من هذا القيد إذا حصل طلاق قبل الدخول فمتى لا تستحق المرأة المال إذا كان بسببها طلبت الخلع فطلقها طلاقا خلعيا حينئذ لا تستحق المال لأنها السبب بعد العقد حصلت مشاكل طالبت بفسخ النكاح سقط المهر كذلك أيضا إذا عقد عليها وسموا مهرا لكنه اكتشف فيها عيبا اكتشف أنها مجنونة أو فيها جذام أو برص ونحو ذلك من العيوب ففارقها فهنا حصلت مفارقة بسببها فلا تستحق شيئا من المهر فهذه ثلاث مسائل Kemudian berkata Sa'di rahimahullah taala wa yasqutu dan gugur yaitu gugur mahar. Tidak ada mahar dari seorang wanita bifurqatin min qibliha dengan perpisahan yang sebab perpisahan itu asalnya dari pihak istri. Maka ini harus di, di dikhususkannya bahwa perpisahan itu dengan sebab istri. Sebelum terjadi hubungan intim. Sebelum terjadi hubungan intim. Maka dengan sebab istri yang menyebabkan terjadinya perpisahan buru-buru mahal bagi seorang wanita. Wanita tidak berhak mendapatkan mahal tersebut au tasrihi bi atau batal atau dihapusnya akad pernikahan itu disebabkan kata aib yang terdapat pada diri seorang wanita. Jadi kesimpulannya, Asma'i Rahimahullah Ta'ala di sini menyebutkan tiga permasalahan. Beliau menyebutkan tiga masalah. Permasalahan yang pertama, kata mahal itu berhak untuk dimiliki oleh seorang wanita secara utuh seluruhnya. Maka jawabannya apabila sudah terjadi dukun, ada hubungan intim atau suami meninggal atau suami meninggal meskipun belum terjadi hubungan. Masalah yang kedua, kapan seorang wanita berhak mendapatkan separuh dari mana? Jawabannya, apabila terjadi perpisahan yang penyebabnya adalah suami, dia menolak atau yang misalnya sebelum terjadi hubungan intim, maka si istri berhak mendapatkan separuh mahar. Yang ketiga, kapan mahar itu gugur sehingga istri tidak berhak mendapatkan mahar itu sama sekali secara menyeluruh sebelum terjadi hubungan intim. Yaitu apabila perpisahan yang terjadi disebabkan karena perbuatan istri. Jadi sebabnya berasal dari istri. Sebelum terjadi hubungan intim. Misalnya, istri meminta urut belum terjadi hubungan, istrinya sudah meminta cerai. Maka istri tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali karena dia yang menjadi sebab. Demikian pula apabila soal suami dia telah menetapkan akad nikah dengan seorang wanita dan sudah disebutkan maharnya, ternyata terdapat aib pada sang istri. Misalnya ketahuan bahwa ternyata istrinya gila atau istrinya terkena penyakit kusta atau terkena uh, eh, baros, sopan dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan yang menyebabkan suami berpisah dengan istrinya tersebut maka perpisahan itu sebabnya ada pada pihak istri yaitu ayat yang terdapat pada sehingga istri tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali. ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين سبق بيان المتعة وهو الشيء الذي يعطى للمرأة من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك يبرأ لخاطرها لأن الطلاق كسر للمرأة كما في الحديث وكسرها طلاقها فيجبر خاطرها بشيء من المال لكن ما حكم هذه المتعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب المتعة لكل مطلقات قبل الدخول وبعد الدخول سواء كان لها مهر مسمى أو ليس لها مهر مسمى لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وفي الآية الأخرى حقا على المتقين ويرى كثير من أهل العلم أن المتعة لا تعطى إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر وأما من كان لها مهر مسمى سواء دخل بها أو طلقها قبل الدخول قالوا فلا متعة لها إلا على سبيل الاستحباب والفرض لا على سبيل الوجوب لأن لها مهرا لأن لها مهرا نعم Lalu di sini berkata Sa'di rahimahullah taala sepantasnya bagi seorang yang menceraikan istrinya untuk memberikan kepadanya murah untuk memberikan kepadanya sesuatu yang dia bersenang-senang dengannya dengan sesuatu yang bisa e, memperbaiki perasaannya, menghilangkan kesedihannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa al-mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin bahwa wanita-wanita yang di alam yang dicerai hendaknya dia mendapatkan mut'ah dengan cara yang ma'ruf dan ini merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu penjelasan tentang mut'ah bahwa mut'ah itu adalah sesuatu dari jenis barang tertentu apakah itu uang ataukah makanan atau pakaian yang diberikan kepada seorang wanita yang memperbaiki perasaannya, yang mengenakkan perasaannya, yang menghilangkan rasa sedihnya. Karena perceraian itu adalah merupakan bentuk sesuatu yang menghancurkan perasaan seorang wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seluruhnya kepala Tuhan. Mematahkannya, tanda patahnya tolak usul yaitu dengan menceraikan wanita tersebut. Lalu, apa hukum memberi mut'ah, memberi ya, semacam hadiah atau sesuatu yang istri tersebut bersenang-senang dengannya dan mengambil faedah dari apa hukumnya. Jadi mut'ah ini bukan mahar ya, lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Allah taala beliau berpandangan mut'ah itu merupakan kewajiban yang diberikan kepada seorang wanita yang dicerai. Apakah telah terjadi hubungan atau belum terjadi hubungan badan? Apakah telah disebutkan jumlah mahar atau tidak disebutkan jumlah mahar? Syekhul Islam yang Taimiyah Allah berpandang wajib wajib untuk diberikan mut'ah. Ini selain mahar ada sesuatu yang diberikan masing-masing sesuai dengan kondisinya yang kaya atau yang miskin Hal ini berdasarkan kewenangan dari firman Allah Subhanahu wa taala, lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf." Bahwa wanita yang ditalak hendaknya dia mendapatkan mut'ah dengan cara yang baik. Namun banyak dari kalangan para ulama mereka berpandangan bahwa mut'ah ini itu tidak diberikan kepada seorang wanita kecuali apabila dia diceraikan sebelum terjadi hubungan intim. Dia diceraikan sebelum terjadi hubungan intim dan tidak disebut mahar, tidak disebut jumlah maharnya. Adapun jika mahar telah disebutkan jumlahnya, maka mereka mengatakan tidak ada mut'ah baginya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan bagian dari mahar. Karena masuk sudah disebutkan. Sehingga mereka mengatakan tidak ada kewajiban bid'ah untuk diberikan kepadanya kecuali yang bentuknya mustahab. Kalau di si suami ingin memberikan silakan, tapi tidak sampai kepada hukum wajib. Alhamdulillah kita masuk ke akhir pembahasan. هذا إيه، آه، يوجد وكتب ابن سعدي رحمه الله تعالى باب عشرة النساء باب bergaul atau pergaulan dengan istri atau pergaulan suami istri يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينقله وألا ينقله بحقه bahwa wajib bagi setiap suami istri untuk bergaul dengan pasangannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, pergaulan yang indah dan meninggalkan hal-hal yang dapat menyakiti dan mengganggu dan tidak menunda-nunda hak yang harus diberikan kepadanya. ويلزمها طاعته بالاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجل والطبخ ونحوها dan wajib bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya dalam hal ketika suami ingin bersenang-senang dengannya dan Wajib bagi seorang wanita untuk tidak keluar dan tidak melakukan perjalanan safar kecuali dengan izinnya, izin suami. Dan wajib bagi seorang wanita untuk al-qiyam bil khabas membuatkan makanan. Maksudnya di sini yang disebutkan sini buatkan roti, membuat adonan roti, memasak dan yang semisalnya. Maksudnya Walaih nafkah orang suami wajib dan wajib bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, memberi pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa taala, "Wa'ashiruhunna bil Dan berdaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa fil hadithi istawsu bil isai khairah. Di dalam hadis disebutkan hendaknya kalian memberi wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Wabi khairum khairum li ahli. Dan juga disebutkan dalam hadis orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk ranjangnya untuk berhubungan lalu kemudian istrinya enggan untuk mendatangi suaminya maka para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari muttafaqun alaih وعليه أن يعمل بين زوجاته في القصر هذا هو الباب الأخير من أبواب النكاح عقده المصنف كما عقده غيره من الفقهاء لأحكام العشرة بين الزوجين لأن الشرع إنما شرع النكاح لمقاصد عظيمة فيها مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع يحصل بها الألفة والمودة والسكن والاستقرار والعفاف والذرية الصالحة ويحصل به اللباس والستر فإن الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن واللباس ستر وزينة وهكذا كل واحد من الزوجين للآخر وجعل الشرع حياة الزوجين مبنية على ذلك وجعل للزوج حقوقا على زوجته ولها عليه حقوق وواجبات فكل واحد منهما إذا أرادوا استمرار العشرة ودوام المحبة والألفة أن يعطي حق الآخر بنفس طيبة وبرضا والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا لم يجد الرجل السكن والراحة والطمأنينة والسعادة في بيته فأين سيجدها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للسعادة أربع علامات أولها الزوجة الصالحة وجعل للشقاوة أربع علامات أولها الزوجة السيئة وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة لم يقل المرأة الجميلة ولا الغنية ولا ذات النسب وإنما قال المرأة الصالحة Nah, ini adalah bab yang terakhir dari bab tentang pernikahan yang disebutkan oleh penulis As-Sa'di rahimahullah taala sebagaimana juga para fuqaha mereka menyebutkan hal ini dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan pergaulan di antara suami istri Sebab syariat ini menetapkan syariat pernikahan itu karena adanya tujuan-tujuan yang agung dan mulia yang dengannya akan menghasilkan semua kemaslahatan. Apakah kemaslahatan tersebut antara suami istri atau kemaslahatan itu dalam sebuah masyarakat secara umum agar kemudian bisa tercapai kasih sayang, ketenangan, rasa cinta, menjaga dan memelihara kehormatan, dan terwujudnya keturunan-keturunan yang saleh. Demikian pula dengan pernikahan tersebut, mereka bisa memiliki pakaian dan menutupi diri-diri mereka, menutupi awalnya, dan menutupi kehormatannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Bahwa istri itu adalah pakaian untukmu sebagaimana engkau juga pakaian untuk dia. Maka semua pernikahan itu adalah pakaian dan menutup menumpuk keburukan-keburukan dan pernikahan juga merupakan sebuah perhiasan di mana masing-masing dari suami istri merasakan sebuah ketenangan bersama dengan pasangannya. Syariat ini menjadikan kehidupan suami istri dibangun di atas hal tersebut, dibangun di atas kemaslahatan kemaslahatan itu. Oleh karenanya, di dalam syariat ini menetapkan bahwa suami memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Sebagaimana suami juga memiliki kewajiban. Demikian pula sebaliknya, istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suaminya dan juga memiliki kewajiban-kewajiban maka setiap dari suami istri apabila mereka menghendaki kehidupan yang langgeng dan pergaulan yang baik adalah masing-masing memberikan hak kepada yang lain dengan cara yang terbaik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf Bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan bagi wanita sama seperti suami. Apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajiban dia sebagaimana suami juga demikian ada kewajiban dan ada hak yang harus ditunaikan dari cara ta'awun. Apabila seorang suami tidak merasakan ketenangan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam rumahnya, lalu di mana dia akan mendapatkannya? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan itu ada empat tanda dan beliau menyebutkan tanda yang pertama adalah hidup bersama dengan istri yang salehah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tanda kesengsaraan ada empat. Dan beliau menyebutkan yang pertama istri yang buruk. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwa Nabi mengatakan adunya mata وخير متاعها المرأة الصالحة dunia ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang cantik atau wanita yang kaya raya atau wanita yang memiliki nasab keturunan yang baik. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebahagiaan adalah ومثل إنصابها شرب لا آه، تمام طيب تضمن كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى بيان حقوق الزوجين بعضهم على بعض ولا بد أن تعلم المرأة أن حق زوجها عليها أعظم وأكبر لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولقوله تعالى وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق وتأمل جيدا في هذا ما قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الناس أن يسجدوا لعلمائهم أو أمرتهم أن يسجدوا لآبائهم وأمهاتهم أو أمرتهم أن يسجدوا لأمرائهم ورؤسائهم وملوكهم ما قال شيء من ذلك بل قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا يدل على عظيم حقه عليها فطاعتها لزوجها بالمعروف أي في حدود الشرع فرض واجب وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها وسائر قراباتها لعظيم حقه عليها والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها في أمر دينه ودنياه فلا تكلفه ما لا يطيق من النفقات وتراعي حاله في الغنى والفقر والشدة والرخاء والصحة والمرض وتعينه على بر والديه وصلة أرحامه وتعينه على تربية أولاده ولها أسوة حسنة في خديجة وسائر أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وتقوم ببيته حق قيامه في الطبخ والتنظيف والقيام بضيوفه فتبيض وجهه وترفع رأسه وما أشبه ذلك فهذا من أهم حقوق الرجل على امرأته وتمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك بل وتغريه بنفسها بل وتغريه بنفسها وتتجمل له وتتودد إليه لئلا يتطلع إلى الحرام Dengarkan ini, fokus. Kandungan dari perkataan al azam As-Sa'di rahimahullah taala Beliau di sini menjelaskan tentang hak-hak suami istri antara sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Hendaknya seorang wanita mengetahui bahwa hak suami terhadap dirinya itu jauh lebih besar. Hak suami terhadap dirinya sebagai istri itu jauh lebih besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki itu pemimpin terhadap kaum wanita dengan keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dan karena infak mereka memberi nafkah dari harta-harta mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wali rijali alaihi darajah bahwa kaum lelaki suami di atas istri satu tingkat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Disebabkan karena betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri maka perhatikan dengan baik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada mereka, aku akan perintahkan manusia untuk sujud kepada ulamanya mereka. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Atau aku perintahkan mereka untuk sujud kepada ayah-ayah mereka atau kepada ibu-ibu mereka. Tidak demikian. Atau aku perintahkan mereka untuk sujud kepada pemimpin-pemimpin dan raja-raja mereka. Ini bukan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi mengatakan, aku perintahkan, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Maka ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri Ketaatan seorang istri kepada suaminya selama dalam batasan-batasan syariat merupakan perkara yang wajib. Ketaatan seorang istri kepada suaminya itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan daripada ketaatan dia kepada ayahnya, kepada ibunya, dan seluruh kerabat-kerabatnya. Maka seorang wanita yang saleh adalah yang senantiasa membantu suaminya untuk menegakkan urusan agamanya dan menegakkan urusan dunia. Jangan dia membebani suaminya dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Apakah dari sisi nafkah atau yang lain? Dan dia berupaya untuk melihat dan mengetahui kondisi suami tersebut Apakah dia termasuk orang yang berkecukupan apa yang kekurangan? Dan hendaknya seorang wanita memperhatikan kondisi suaminya. Ketika dia dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Ketika dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Dan hendaknya seorang wanita yang salihah membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menyambung tali silaturahim dan dalam hal mendidik anak-anaknya dan seorang wanita memiliki contoh teladan yang terbaik ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha demikian pula ummahatul mukminin radhiyallahu anha dan contoh dari wanita-wanita para sahabat radhiyallahu taala dan hendaknya seorang wanita yang salihah senantiasa menegakkan dengan sebenar-benarnya kewajiban dia di dalam rumah tangganya dari memasak, membersihkan dan berupaya untuk menjauh tamu suaminya sehingga dia berupaya untuk memutihkan wajah suaminya yang dimaksud memutihkan wajah suaminya menjaga kehormatan suami, mengangkat kepala suami, sehingga ketika tamu suami datang maka dia berupaya untuk menjauhnya, sehingga suaminya itu memiliki sesuatu yang dihormati oleh tamunya tersebut dan yang semisalnya. Maka ini di antara hal-hal yang penting yang kaitannya dengan hak-hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri Demikian pula hendaknya seorang istri untuk memberikan dirinya, menyerahkan dirinya kepada suaminya. Kapan saja suaminya tersebut memintanya dan dianjurkan bagi seorang istri untuk berhias untuk suaminya dan melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang suami cinta kepada istrinya tersebut agar kemudian suaminya tidak melihat kepada hal-hal yang lain yang diharamkan. ومن حقوق الزوج على امرأته أو نسائه عدم الصيام تطوعا بحضوره إلا بإذنه كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وعدم السفر والخروج من البيت مسافة قريبة أو بعيدة ولو إلى بيت أهلها إلا بإذنه وعدم الذهاب لحج التطوع وعمرة التطوع وعيادة مريضة إلا بإذنه بدون إذنه فهي امرأة ناشز عليها الإذن ويسقط حقها من النفقة وعلى النساء إذا كان لهن زوج واحد وعنده أكثر من امرأة عليهن أن يتنافسن في إسعاده وراحة باله لا في تقريب أجله والتنكيل عليه وإدخال الهم والغم عليه وإثقال كاهله بالنفقات والتفنن في المطالب التي قد لا تنتهي فإن هذا من التنافس المذموم والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Termasuk di antara hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri atau istri-istrinya adalah seorang istri tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada di sisinya kecuali apabila mendapatkan izin dari suaminya tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al Imam Muslim. Demikian pula seorang istri tidak boleh melakukan perjalanan safar atau keluar dari rumahnya Apakah dalam jarak yang dekat atau jauh? Bahkan dia keluar untuk pergi ke rumah keluarganya. Itu tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Dan tidak diperbolehkan pula bagi seorang istri untuk berangkat haji atau umroh yang hukumnya sunnah. Kecuali dengan izinnya dan tidak boleh diperbolehkan seorang wanita keluar untuk menjenguk orang sakit kecuali dengan izin dari suami. Apabila seorang wanita keluar tanpa mendapatkan izin dari suami, maka status wanita tersebut adalah wanita yang melakukan nusyurus, wanita yang membangkang tidak taat kepada suaminya maka dia berdosa dan hal tersebut menyebabkan gugurnya hak dia untuk mendapatkan nafkah dari suami. Dan apabila seorang lelaki dia memiliki istri lebih dari satu, maka hendaknya bagi para istri tersebut untuk berlomba-lomba melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi suaminya. Jangan mereka melakukan hal-hal yang semakin mempercepat kematian suaminya, mempercepat ajalnya, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang suami merasa dalam kesulitan dan kesengsaraan dan memasukkan perasaan sedih, berduka, atas apa yang dilakukan oleh istri-istrinya tersebut. memperhatikan tanggungan suaminya dengan berbagai macam permintaan-permintaan yang bermacam-macam yang mungkin tidak ada akhirnya. Maka ini termasuk di antara bentuk berlomba-lomba yang dicela. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Hendaknya kalian tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan buruk, perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. عاملات اللغة الأندلسية أريد أن أترجم هذا الكلام أن الأستاذ عسكري مندمج متفاعل أن الأستاذ عسكري مندمج متفاعل مع هذا الفصل فيأتي بالكلام مرتلا مجودا يخرج الحروف من مخارجها ويأتي به بنبرات واضحة يظهر منها الفرح والسرور ولا يدرى ما وراء ذلك نسأل الله اللطف والإعانة لا بد أن ولا الله المستعان ما يحتاج ما يحتاج يلا كمل الدرس انا ساتوقف من هذا شرف الله عليك intinya kata beliau karena ini terlalu semangat membahas bab tentang permasalahan ini dan menyebutkan ungkapan-ungkapan secara berurutan dengan tajwid yang baik mengeluarkan huruf-huruf dengan makhraj-makhrajnya yang yang benar. Jadi itu intinya. Dan beliau ingin menampakkan kesenangan beliau dalam pembahasan ini. Oke, itu kesimpulan. كذلك أيضا لا بد أن يعلم أن نشوز المرأة وأذيتها للزوج من أسباب مشيد رأسه كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب ومن الطرائف في هذا الباب أني ذات مرة لقيت في بعض المدن اليمنية رجلين كنا نجلس على العشاء في بيت أحد من الإخوة وهما أخوان وبجانبهما ثالث فقال لي من أكبرنا سنا الأخوان أحدهما لحيته بيضاء والثاني لحيته سوداء فقلت إن نظرنا إلى الظاهر فالأكبر صاحب اللحية البيضاء فقال لي لا صاحب اللحية البيضاء هو الأصغر فقلت له لماذا قال لأنني عندي قلاب تعرف القلاب سيارة كبيرة نقل نقل كبير يحمل عليه الأغراض أنا أسوق سيارة من النقل الثقيل ولذلك في الطرقات تكثر الأهوال مما سبب لي شيبا في لحيتي فقال الثالث وأنا لماذا لا تسألني عن بياض لحيتي هو ليس أخ لهما فقلت له لماذا قال أنا أسوق قاطرة في البيت هذا عنده نقل ثقيل أنا عندي قاطرة كبيرة في البيت يعني الزوجة قال أما أنا فسبب الشيء أني أقود قاطرة كالتي تحمل الغاز والبترول قال أما أنا فعندي قاطرة في البيت هي التي سببت لي الشيء في لحيتي Hendaknya diketahui bahwa sikap pembangkangan seorang istri kepada suaminya dan sikap seorang istri yang selalu menyakiti suami ini termasuk di antara sebab semakin banyaknya tumbuh uban di kepala suami. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, Wa bika min zawjin tushayyibuni qabla masyid. Aku berlindung diri kepada Allah dari seorang istri yang membuat aku berubah sebelum waktunya. Dan termasuk di antara hal yang unik kaitannya dengan hadis ini atau permasalahan ini bahwa suatu ketika aku bertemu di sebagian wilayah di negeri Yaman aku bertemu dengan dua laki-laki yang kami ketika itu duduk di waktu Isya di rumah salah seorang dari keduanya dan keduanya bersaudara dan di sampingnya ada orang yang ketiga lalu kemudian ketika aku melihat kepada kedua orang yang bersaudara ini maka salah satunya bertanya kepadaku siapa kalau menurut engkau siapa yang paling tua usianya di antara kedua orang bersaudara ini. Yang terlihat dari kedua orang bersaudara, salah satunya jenggotnya sudah memutih. Sementara yang kedua masih terlihat hitam jenggotnya. Maka saya pun mengatakan yang nampak sesuai dengan zahir yang aku lihat, maka yang kakak ini yang jenggotnya telah memutih Sedangkan yang adik yang jenggotnya masih hitam. Maka dia pun mengatakan, kamu keliru. Kenyataannya sebaliknya, yang berjenggot putih itu adik. Sementara yang berjenggot masih hitam itu kakaknya. Maka beliau bertanya, kenapa demikian? Apa yang menyebabkan hal itu? Maka yang berjenggot putih ini pun menjelaskan bahwa dia itu biasa membawa dia kayak supir truk. Dia membawa uh, mobil yang besar dan membawa beban yang yang berat. Ya. Yang kadang-kadang di sebagian perjalanan itu dia menemui hal-hal yang yang mengerikan. Ya. Mungkin tabrak, mau tabrakan atau yang semisalnya, sesuatu yang membahayakan. Inilah yang menyebabkan uh, eh, jenggot saya semakin memutih, banyak yang berubah. Lalu kemudian yang ketiga ini mengatakan, kalian kok tidak bertanya tentang putihnya jenggot saya? Yang ditanya cuma dua orang ini. Sementara yang ketiga ini juga jenggotnya sudah berubah, memutih. Kenapa kalian tidak bertanya? Maka ketika ditanya kamu, kenapa? jadi pemimpin. Dia mengatakan, saya itu juga membawa kafirah, membawa truk yang lebih besar, membawa uh, eh, bensin, membawa pokoknya truknya besar sekali dan itu ada di rumah. Maksudnya itu. Istrinya ada di rumahnya. Ini dianggap truk yang lebih besar. Inilah yang menyebabkan Eh, dia menurut saya lebih banyak yang memotivasi. وبعد هذا فلا بد أن نعلم أن لنسائنا علينا حقوقا عظيمة ولو لم يكن في ذلك أو من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهذا الحديث على اختصار ألفاظه إلا أنه دل على أن علامة خيرية الرجل أن يكون خيرا لأهله فبعض الناس خير لأصحابه وأصدقائه وشر على أهله في غاية الفرح والسرور مع أصدقائه وجيرانه وهو على العكس من ذلك مع أهله وأولاده والآن صار الكثير منا هو خير الناس لجواله وهاتفه على حساب زوجته وأولاده مع الأسف فزاحمها الهاتف في وقت الطعام والشراب والنوم والراحة في صحتها ومرضها وغالب وقتها وهذا لا شك تقصير ظاهر نسأل الله السلامة والإعانة ولو لم يكن من عظيم حق حق الأهل على الشخص إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن أوصى بالنساء خيرا في خطبة عرفة وهذا يدل على تأكد الحق الذي لهن بل قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن أقمته كسرته وإن استمتعت به استمتعت به على عوج وهذا الحديث ليس المراد منه أن تعير المرأة بهذا النقص الطبيعي الجبلي الذي لا حول لها ولا قوة فيه ولكن قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم كيف نسوسهن ونتعامل مع عوجهن الجدلي الذي فطرنا عليه وهكذا من حق المرأة النفقة بالمعروف ومن حقها تعليمها والصبر عليها والغيرة عليها وعلى عرضها والغيرة عليها وعلى عرضها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد فيحمي عرضها بدمه كل هذا لبيان عظيم حق الزوجة على زوجها Kemudian, hendaknya kita juga mengetahui bahwa istri-istri kita itu memiliki hak yang kita sebagai suami harus kita menunaikannya. masa seandainya tidak ada disebutkan tentang hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami kecuali dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya dan aku adalah yang terbaik untuk keluarga. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, meskipun kalimat dari hadis ini begitu ringkas, lafaznya hanya saja kandungan yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan tanda kebaikan seseorang adalah ketika baik untuk keluarganya. Ada sebagian manusia dia sangat baik kalau bersama temannya. Namun dia buruk bersama dengan keluarganya. Dia begitu bergembira dan menampakkan kesenangannya ketika bersama teman-temannya, sahabatnya, tetangga-tetangganya. Namun berbanding terbalik ketika dia bersama dengan istri-istrinya, keluarganya, bersama dengan anak-anaknya. Dan sekarang ini banyak di antara kita justru dia lebih baik dan lebih berbuat baik kepada HP-nya, kepada handphonenya. Dan dia lebih mendahulukan handphonenya tersebut dari senyuman istrinya, dari bergaul dengan anak-anaknya. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat disayangkan sekali. Sekarang ini handphone itu menjadi pendamping seseorang ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia tidur, ketika dia tidak beristirahat, bahkan ketika keluarganya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dia lebih mementingkan handphonenya dari memperhatikan keluarganya dalam seluruh waktunya atau mayoritas waktunya dan tidak diragukan bahwa ini adalah merupakan kekurangan yang besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa memberi keselamatan kepada kita sekalian. Kalaulah seandainya tidak ditemukan sebuah riwayat yang menerangkan tentang besarnya hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami kecuali hadis Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita, dan itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Arafah yang ini menunjukkan begitu kuatnya hak yang dimiliki oleh seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى hendaknya kalian untuk senantiasa berwasiat berbuat baik kepada wanita kepada istri-istri kalian karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apabila engkau hendak meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Namun apabila engkau membiarkannya, engkau membiarkannya dan engkau bersenang-senang dengannya dalam keadaan dia tetap memiliki kebengkokan. Bukan yang dimaksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau mencerca dan mencela wanita dengan kekurangan yang ada pada dirinya yang disebutkan dalam hadis. Yang kekurangan itu memang adalah merupakan sebuah tabiat, sebuah watak yang itu di luar kemampuan seorang wanita. Tidak ada kekuatan bagi seorang wanita untuk merubahnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana cara kita bergaul dengan wanita. Bagaimana cara kita mengarahkan mereka dengan kebengkokan yang itu adalah merupakan watak yang terdapat di dalam diri seorang wanita. Itu adalah merupakan sifat. Demikian pula termasuk di antara hak wanita yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang suami adalah memberi nafkah. Memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan mengajari ilmu kepadanya. Bersabar di dalam menghadapinya. Dan memiliki kecemburuan untuk melindungi istrinya dan menjaga kehormatannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qutila duna irbihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia mati mati syahid. Dia menjaga kehormatan istri. Ini adalah merupakan kemuliaan. Maka ini semua menjelaskan kepada kita betapa besarnya hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh seorang lelaki. ya. Masuk. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa alaihi an ya'dila baina zawjatihi fil qasmi wal nafaqah wal kiswah وما يقدر عليه من العدد وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما متفق عليه dan kewajiban seorang suami untuk bersikap adil kepada istri-istrinya dalam pembagian, dalam memberi nafkah, di dalam memberi pakaian dan apa yang mampu dia lakukan dari keadilan tersebut. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memiliki dua istri, lalu kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring, dalam keadaan salah satu pundaknya miring. Hadis muttafaqun alaih. طيب هنا في حق من كان له أكثر من امرأة فإن الواجب عليه أعظم مما يجب لصاحب المرأة الواحدة لأنه يحصل من الضرات أو بين الضرات من التنافس والحسد ما لا يحصل مع المرأة الواحدة وربما كان أعظم الضرات الزوج ربما كان الضرة الحقيقية الزوج لأنه بميله وعدم عدله يسبب لنفسه ولغيره مشكلات كثيرة وقبل أن يعلم صاحب الزوجات المعذب أنه يظلم هذه أو تلك هو قبل ذلك يظلم نفسه في الدنيا ويوم القيامة فليكن مستعدا وليحرص دائما إن حصل قصور أو تقصير على أن يسترضي نساءه وأن يستسمحهن وأن يطيب خواطرهن ولو بشيء من المال لأن القصاص يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات ما بقي إلا قليل Kata beliau, hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu itu lebih besar. lebih besar yang harus ditunaikan dari hak-hak istrinya melebihi hak yang harus ditunaikan dari satu istri, yakni seorang laki memiliki satu istri. Hal ini disebabkan karena persaingan di antara para istri di antara para madu itu terjadi. Kadang-kadang muncul hasad. Dan yang semisalnya, yang itu tidak dialami ketika seseorang memiliki seorang istri. Dan boleh jadi, kemudaratan yang paling besar muncul itu akibat dari suami sebelum istri-istrinya. Hal ini disebabkan karena kecemburuan seorang suami kepada salah seorang istrinya dan tidak ada sikap yang adil di antara mereka. Maka hal-hal yang seperti ini itu dapat menimbulkan banyak problem. Maka sebelum seorang yang berpoligami mengetahui bahwa dia melakukan perbuatan kezaliman kepada istrinya yang ini atau kepada yang itu, maka yang pertama kali yang harus dia perhatikan adalah dia melakukan perbuatan kezaliman tersebut terhadap dirinya sendiri. Baik dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan di hari kiamat. Maka hendaknya seorang yang berpoligami itu bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal tersebut yang merupakan konsekuensi dari pernikahannya. Dan hendaknya dia berupaya apabila ada kekurangan yang dia lakukan untuk meminta keridhaan istri-istrinya, meminta maaf kepada mereka, memperbaiki perasaannya walaupun dengan memberikan kepadanya sesuatu dari materi. Karena semua itu pasti akan ada balasannya pada hari kiamat. Di masa di mana balasan pada hari kiamat atau kisos pada hari kiamat itu dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, bukan tapi dengan materi, bukan tapi dengan harta, tapi dengan kebaikan-kebaikan pahala demikian pula keburukan-keburukannya. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يجب على الزوج أن يعدل فيه بين نسائه القسم وهذا أمر مجمع عليه أن يعدل بين نسائه في القسم أي في المبيت والليالي فيقسم لهذه ليلة وللثانية ليلة أو ليلتين بليلتين أو أسبوعا بأسبوع حسب ما يتم التراضي فيه بين الرجل ونسائه لكن لا بد أن يسوي بينهن في هذا القسم فيقسم للمريضة والحائض والنفساء والكبيرة والصغيرة والمسلمة والكتابية فيصلي بينهن في القسم وعمدة القسم الليل والنهار تبع إلا أن العلماء استثنوا حارس الدرب ومن كان عمله ليلا ففي حقه يكون العمدة في القسم النهار وليس الليل ولا يجوز للرجل كما يقول العلماء ومنهم ابن قدامة في المغني أن يجمع بين امرأتين في بيت واحد إلا برضاهما وإلا فلكل واحدة مسكن مستقل وهذا هو المطلوب لتأخذ كل واحدة منهن راحتها في زينتها وإدارة شؤون بيتها وأولادها Kemudian disebutkan oleh penulis Sa'di rahimahullah taala apa yang menjadi kewajiban bagi seorang suami dalam hal pembagian terhadap istri-istrinya. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama di mana seorang suami wajib untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya dalam hal nabi, dalam hal bermalam menetapkan jumlah-jumlah malamnya di mana dia wajib untuk membagi malam tersebut secara merata misalnya dia memberikan untuk yang ini semalam maka dia memberikan pula kepada yang lainnya semalam atau yang ini dua malam maka dia memberikan pula kepada yang lainnya dua malam atau yang ini sepekan maka dia berikan kepada yang lainnya juga sepakat sesuai dengan kesepakatan yang saling meridai. Intinya bahwa diharuskan bagi seorang suami untuk menyamakan pembagian tersebut. Di mana dia menyamakan pembagian tanpa membedakan apakah istrinya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mengalami haid atau sedang nifas atau istrinya yang usianya lebih tua atau istri yang lebih muda dan tidak pernah membedakan antara istrinya yang muslimah atau dari ahlul kitab. Maka dia membagi mereka dengan pembagian yang sama rata. Dan yang menjadi sandaran dalam pembagian itu adalah malamnya. Adapun siang, siang mengikuti malam. Hanya saja para ulama mereka menyebutkan pengecualian. Seperti satpam yang biasa berjaga-jaga di malam hari. Demikian pula orang yang memiliki pekerjaan di malam hari. Maka orang yang seperti ini keadaannya pembagian haknya adalah di siang hari bukan di malam hari. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan kitabnya Al-Murri mereka mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang lelaki mengumpulkan dua istrinya di rumah yang sama, di satu rumah. Kecuali apabila keduanya meridai hal tersebut apabila keduanya meridhai hak tersebut. Apabila mereka tidak meridhai atau salah satunya tidak ridha, maka kewajiban suami memberikan setiap istri tempat tinggal sendiri. Inilah yang dituntut bagi seorang suami. Agar kemudian setiap istri mereka mengambil kebebasannya di rumahnya masing-masing dalam hal dia berhias, dalam hal mengatur kondisi rumah tangganya, demikian pula dalam hal mengatur anak-anaknya. ولا يجب العدل في المحبة القلبية لأن هذا لا يملك الإنسان ولا يقدر عليه ولأن سببه يعود إلى المرأة إلى جمال خلقها وجمال أخلاقها وحسن معاملتها وعظيم مواساتها لزوجها كما أنه لا يجب عليه العدل في جماع يجب عليه أن يبيت عند هذه ليلة مثلا وعند هذه ليلة لكن لا يلزمه أن يسوي بينهن في العشرة لأن هذا أيضا راجع إلى استعداد المرأة وإلى حسن تبعثلها مع زوجها وقدرتها على استخراج حقها قولا وفعلا وأما ما يتعلق بالنفقة فإنه لا يجب عليه أن يسوي بينهن لكن يجب عليه أن يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه فقد تكون بعضهن أكولة تأكل أكثر من غيرها فيعطيها ما يكفيها قد تكون بعضهن سريعة الإتلاف لثيابها بخلاف الأخرى تحافظ على ثيابها أكثر فيعطي من تحتاج إلى ثياب ما تحتاج إليه وقد تكون بعضهن ذات أولاد والأخرى لها ولد واحد أو ليس لها أولاد فلا شك أنه يعطي ذات الأولاد أكثر ولا تقول الأخرى إن هذا من الظلم فإن هذا من جهلها وهكذا أيضا في المسكن فلا يسوي في حجم المسكن بين نسائه فالتي عندها أولاد أكثر تحتاج إلى مسكن أوسع والتي ليس لها أولاد تحتاج إلى مسكن أقل من الأخرى فالنفقة والسكن والكسوة العدل فيها بإعطاء كل واحدة ما تحتاج إليه لا مثل ضرتها Kemudian dalam hal bersikap adil dalam kecintaan yang terdapat di dalam hati itu bukanlah merupakan satu kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk adil di dalam mencintai. Karena perkara tersebut sesuatu yang bukan dalam kekuasaan seorang manusia dan dia tidak mampu untuk melakukan hal itu. Karena sebab munculnya kecintaan itu kembali kepada kondisi wanita dari kecantikan fisiknya demikian pula dari keindahan akhlaknya dan baiknya seorang wanita di dalam bermuamalah bergaul dengan suaminya dan besarnya bantuan dari seorang istri kepada suaminya tersebut. Sebagaimana tidak ada pula kewajiban bagi seorang suami untuk bersikap adil di dalam hal bersetubu, Di mana ketika dia berada pada istrinya yang satu dia wajib memberikan kepadanya maunya. Namun dalam hal melakukan hubungan, pergaulan, itu tidak ada kewajiban, tidak mengharuskan demikian, walaupun dia wajib untuk mengingat. Sebab ini juga kembali kepada kondisi kesiapan dari seorang istri dan baiknya dia di dalam pergaulannya dengan suaminya. Dan ada pun yang kaitannya dengan permasalahan pemberian nafkah, tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah dengan sama rata, sama jumlahnya di antara mereka. Bukan itu yang dimaksud dengan adil. Namun yang wajib bagi seorang suami adalah memberikan setiap istri sesuai masing-masing kebutuhannya. Boleh jadi sebagian istri makannya lebih banyak. Sehingga pemberian nafkah kepadanya itu lebih besar. Karena berasnya lebih cepat habis. Tambahan dari Berasnya lebih cepat habis, jadi tentu ditambah lagi atau sebagian mereka itu kalau berpakaian lebih cepat membuat pakaiannya itu usang, lusuh. Sehingga dia membutuhkan pakaian pengganti. Beda dengan yang satunya. Yang satunya itu lebih pandai menjaga pakaiannya. Atau bertahun-tahun masih bagus, terlihat bagus. Demikian dilihat dari sisi jumlah anak. Boleh jadi sebagian istriku jumlah itu lebih banyak. Sementara yang satu anaknya cuma satu atau bahkan tidak memiliki anak. Maka tentu yang memiliki anak diberi nafkah yang lebih besar. Dan tidak dikatakan bahwa ini termasuk kebaliman Demikian pula dalam hal tempat tinggal tidak disamakan uh, ukuran luas dari tempat tinggal di antara istri-istri tersebut. Semua sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Seorang istri yang anaknya lebih banyak, maka tentu dia membutuhkan tempat tinggal yang lebih luas dibandingkan istri yang anaknya lebih kurang. Jumlahnya lebih sedikit atau bahkan tidak punya anak. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pemberian nafkah, pemberian tempat tinggal, pemberian pakaian yang dimaksud adil adalah memberikan setiap dari istri tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan dilihat dari harus disamakan jumlah masing masingnya diberikan. وإذا كان الزوج يحب بعض نسائه أكثر من البعض الآخر المحبة القلبية فينبغي له ألا يظهر ذلك أمام ضرتها لأن هذا يحزنها ويحزنها على أن تسعى في الكيد والأذى لضرتها وأما الحديث الذي ذكره المصنف من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشبه مائل وأنه متفق عليه فليس متفقا عليه بل ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولعل هذا سبق قلم من المصنف فهو إمام كبير ولا يخفى عليه مثل هذا ولكن لا يسلم من الوهم والخطأ أحد مهما بلغ في العلم والحديث مختلف في صحته والراجح ضعفه والحديث مختلف في صحته والراجح ضعفه ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من تزوج امرأة أخرى فإن كانت بكرا قسم لها سبعة أيام ثم يسوي بينهن بعد ذلك وإن كانت ثيبا أعطاها ثلاثة أيام بإعادتها ويسوي بعد ذلك بين نسائه وإن أراد السفر فلا يختار من شاء منهن إلا برضا البقية وإلا فإنه يقرع بينهن ومن خرجت لها القرعة خرج بها سواء كانت الأكبر أو الأصغر الأجمل أو من دون ذلك ذات الأولاد أو من دون ذلك فيقرع بينهن لأن الحق مشترك بين الجديدة والقديمة Kemudian Apabila seorang suami mencintai sebagian dari istrinya lebih daripada istri yang lain, kecintaan yang kaitannya dengan apa yang terdapat di dalam hati, sepantasnya baginya untuk tidak menampakkan di hadapan istrinya yang lain. Karena hal tersebut akan menyebabkan dia bersedih. Dan hal tersebut dapat menyebabkan dia akan melakukan tipu daya yang dapat menyakiti madunya yang lain. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis Sa'ad rahimahullah taala yaitu hadis barang siapa yang memiliki dua istri lalu kemudian dia lebih condong kepada salah seorang dari keduanya maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan diri dan beliau menyebutkan bahwa hadis ini muttafaqun alaih maka hadis ini bukan muttafaqun alaih. Tidak terdapat dalam riwayat Bukhari, tidak pula terdapat dalam riwayat Muslim atau salah satunya. Mungkin saja ini adalah merupakan kesalahan tulis dari as rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam yang besar. Tidak tersamarkan bagi beliau tentang hal ini, namun yang namanya kekeliruan tidak ada seorang pun yang selamat. Setinggi apapun keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun kaitannya dengan hadis ini, ini adalah hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya atau perubahannya. Dan yang rajin bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian disebutkan oleh penulis bahwa tidak taala permasalahan yang lain yaitu apabila seorang lelaki menikah dengan wanita yang lain, maksudnya dia berpoligami, dia sudah punya istri, lalu kemudian dia nambah lagi. Apabila yang dinikahi itu adalah perawan, maka dia harus memberikan haknya selama tujuh hari tujuh malam. Lalu kemudian setelah tujuh hari tujuh malam, lalu dia membagi secara merata di antara istri-istrinya. Dan apabila istri yang baru dinikahi itu berstatus sebagai janda, maka dia memberikan kepadanya tiga hari, tiga malam. Setelah itu dia membagi secara merata. Dan apabila seseorang hendak melakukan perjalanan safar, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk memilih dari istri-istrinya yang mana yang dia inginkan kecuali dengan keridhaan seluruh istri-istrinya tersebut kecuali dengan keridhaan seluruh istri-istrinya tersebut namun apabila dia hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar cara untuk memilih apabila dia hendak membawa salah seorang dari istrinya maka dilakukan dengan cara diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dia melakukan perjalanan sama dengannya. Jadi tanpa membedakan apakah istri yang keluar namanya itu yang lebih tua atau yang lebih muda atau yang lebih cantik, yang punya anak dan yang tidak punya anak, yang anaknya banyak, yang anaknya sedikit, tetap dia mengundi karena hak itu bersifat hak untuk keluar bersama dengan suami itu adalah merupakan hak yang bersifat sama di antara seluruh istri-istrinya, baik yang tua demikian pula yang muda. Kemudian berkata Sa'di Allah taala wa in asqatat al-mar'atu haqqaha min al-qasl aw min al nafaqati aw al-kiswati bi idzni az-zawj jaza dhalik apabila seorang istri mengundurkan haknya dari pembagian maunya atau dari nafkahnya atau pakaiannya dengan ini dari suami maka itu diperbolehkan. orang saudara itu bintu saudara itu bintu sana, يومها هذه الأشياء في مدى السعودة في جزرعة من يرحم هالية كنت العائشة رضي الله تعالى عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سعودة لمن النبي صلى الله عليه وسلم من بكي كنت العائشة كنت هالية دي dan harinya saudah juga diserahkan kepada عائشه Muttabakun عليه هنا إذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو النفقة أو الكسوة برضاها وطيب نفسها أو مخافة أن يطلقها فتريد أن تبقى في عصمته جاز ذلك لأن سودة بن الزمعة رضي الله عنها أم المؤمنين لما كبر سنها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها وهبت يومها لعائشة وبقيت أما للمؤمنين فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها برضاها هي التي تنازلت عن حقها فليس ذلك من الظلم ولا من الجور نعم Disebutkan oleh Sa'id rahimahullah taala bahwa apabila seorang wanita menggugurkan apa yang menjadi haknya dalam hal mendapatkan bagian malam atau nafkah atau pakaian dengan izin dari suami maka hal itu diperbolehkan. Demikian pula apabila seorang istri khawatir jangan sampai diceraikan oleh suaminya dalam keadaan dia ingin tetap berstatus sebagai istrinya maka diperbolehkan bagi istrinya tersebut untuk menggugurkan haknya sebagaimana halnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala ketika dia telah menua dan dia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menceraikannya, maka dia pun memberikan harinya kepada Aisyah, sehingga Saudah tetap berstatus sebagai umur mukminin, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepada Saudah pembagian malamnya, dan itu karena keridhaan saudara sendiri. Maka saudara sendiri yang menggugurkan apa yang menjadi haknya. Dan ini bukan termasuk kezaliman. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah wa in khafa nushuzan ra'atihi wa dhahara minha qara'in ma'siyatihi wa 'adhaha fa in asabat ajraha fil mafja' fa in lam tartadi' dharabaha dharaban ghayra mubarrih Nah, apabila seorang suami khawatir dari perbuatan yang membangkang dari istrinya dan nampak darinya ada indikasi-indikasi bahwa dia akan bermaksiat kepada suaminya, maka hendaknya suami menasehatinya. Apabila dia tetap berlanjut, maka dia memboikotnya dalam eh, di tempat tidurnya, di pembaringannya. Apabila istri tersebut juga tidak memindahkan dan tidak kapok dengan perbuatannya, maka suaminya pun boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menimbulkan cacat. Dan yang menjadi pencegah dari hal tersebut apabila sang suami yang mencegah memberikan hak kepada istrinya. وإن خف الشقاق بينهما بعثا طيب يقول رحمه الله تعالى إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن تترفع عليه وتؤذيه وتمنعه من عشرتها بالمعروف أو تخرج من بيته بلا إذنه أو تؤذيه بلسانها فإنه يقوم أولا بوعظها وتذكيرها بالله فإن لم ينفع ذلك هجرها في المضجع يهجرها ولا يبيت معها فإن كان له امرأتان مثلا يسقط حق هذه من القصد حتى ترتدع وتنزجر وتعود إلى طاعته بالمعروف فإن لم ينفع معها ذلك أجاز له الله عز وجل أن يضربها ضربا غير مبرح أي لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يضربها في وجهها نعم Apabila seorang suami khawatir dengan sikap pembangkangan dari istrinya, misalnya seorang istri merasa lebih di atas suaminya, dia menyakiti suaminya dan mencegah suaminya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan cara yang ma'ruf. Atau seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya atau seorang istri yang menyakiti suaminya dengan lisannya. Maka hendaknya seorang suami menempuh cara-cara yang pertama adalah menasehatinya, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu tidak memberi manfaat, maka dia memboikotnya, jangan dia menginap bersamanya. Dia menggugurkan hak dari istrinya tersebut dari pembagian malam. Sampai kemudian sang istri dia kapok dan dia ingin kembali melupakan kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Dan apabila hal itu tidak memberi manfaat, maka boleh bagi Allah Azza wa Jalla membolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyebabkan patahnya tulang dan tidak menyebabkan sobeknya kulit dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul wajah istrinya. Al-Faqhul Kemudian berkata Sa'd rahimahullah pada bagian yang terakhir, "Wa in khifa shiqaq bainahuma, bu'ita al-hakim hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ya'rifani al-umura wal jam' wal tafriq." والتفريق يجمعان يجمعان إن رأي بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم apabila dikhawatirkan terjadi percekcokan di antara keduanya maka diutuslah seorang hakim dari pihak uh, suami demikian pula dari pihak istri untuk mengetahui perkara-perkara yang terjadi di antara kedua belah pihak uh, yang menyebabkan mereka berkumpul kembali ataukah yang terjadi adalah dipisah di antara keduanya maka keduanya dikumpulkan apabila keduanya melihat hal tersebut mendatangkan kebaikan dengan adanya ganti atau yang lainnya atau keduanya dipisahkan maka apapun yang dilakukan oleh keduanya hal itu diperbolehkan إذا حصل النشوز من المرأة ولم ينفع معها وعظ ولا هجر ولا ضرب وخيف توسع النزاع والمشاكل بين الزوجين فعلى الحاكم أن يكلف رجل من أقارب الزوج ورجلا من أقارب الزوجة لينظر في أسباب الخلاف وكيفية علاجه وهذان الحكمان إن رأيا أن المصلحة في جمع بين الزوجين والسعي في إصلاح ما بينهما واستمرار الحياة الزوجية فعلا وإن رأيا أن الحياة الزوجية لا تطاق ولا يمكن استمرارها لعظم النزاع والشقاق وتنافر القلوب وعدم طيب نفس كل واحد منهما بأداء حق الآخر فحينئذ يفرقان بينهما وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kemudian apabila terjadi sikap pembangkangan seorang istri kepada suaminya, lalu tidak memberi manfaat, nasihat, pemboikotan, dipukulnya seorang istri, itu semua tidak bermanfaat. Dan dikhawatirkan akan meluas perselisihan, akan meluas problem yang terjadi di antara suami istri. Maka seorang hakim itu memimpin penguasa wakilnya. Dia menunjuk salah seorang dari kerabat suami dan salah seorang dari kerabat istri, lalu kemudian keduanya melihat apa yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan bagaimana cara menyelesaikan dan memberi solusi dari hal-hal yang terjadi di antara mereka. Maka kedua urusan ini apabila kemudian kedua yang melihat, menimbang, memandang bahwa kemaslahatan dengan cara merukunkan kembali sehingga rumah tangga itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut. Maka itulah yang dia lakukan. Namun apabila keduanya melihat bahwa kehidupan rumah tangga ini sudah tidak lagi mungkin diselamatkan. Rumah tangga tangganya telah karam. Tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Disebabkan karena hati-hati sudah tidak lagi bisa menyatu dan perselisihan itu semakin tajam dan tidak memungkinkannya bagi seorang bagi salah satunya untuk hidup bersama dengan yang lain maka di saat ini kedua perwakilan tersebut memisahkan di antara keduanya maka dengan demikian telah selesai pembahasan kita dari kita bernikah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna segala hal yang baik dan kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita amalkan ini murni untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kami dan juga kepada antum sekalian dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat kelak. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين